بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمدين <clears throat> وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu pemirsa kaum muslimin, pemirsa radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ya, banyak kebaikan yang alhamdulillah bisa tertunaikan dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa memeluk berpegang teguh di atas ajaran agama dan semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan istiqamahkan sampai akhir hayat kita untuk terus memeluk agama ini amin ya rabbal alamin Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. <clears throat> Kaum muslimin, pemirsa Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita insyaallah masuk di bab al-Jumu'ah ya, bab salat Jumat di bab salat Jumat insyaallah akan kita ah, dan ini adalah bab baru dari pembahasan sebelumnya hadis yang ke-140 ya tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan salat Jumat ya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum la ta'lamun ta ya Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman apabila diseru ya untuk melaksanakan salat di hari Jumat fas'au ila dzikrillah maka hendaknya berangkatlah maka hendaknya ya tunaikanlah ila dzikrillah kepada mengingat Allah nah, untuk melakukan salat Jumat wadharul bay' dan tinggalkanlah jual beli ya kata Allah dzalikum khairul lakum hal itu lebih baik lebih bagus lebih baik untuk kalian yang kuntum ta'lamun ta jika kalian mengetahui maka kaum muslimin pada salat Jumat insyaallah terdapat banyak kebaikan, banyak keberkahan ya yang bisa kita dapatkan. Jangan sampai kita ternyata berani meninggalkan salat Jumat ya. Karena berarti kita telah luput dari banyak kebaikan ya. dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Rasulullah bersabda as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratan lima bainahun idza jtunibatil kabair Rasulullah bersabda salat lima waktu ke salat lima waktu berikutnya salat Jumat ke salat Jumat berikutnya salat dan Ramadan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya ya mukaffiratun ini menjadi penembus dosa lima bainahun di antara keduanya ya. dosa yang dilakukan di antara uh, Jumat ke Jumat berikutnya saat dalam satu pekan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilakukan salat Jumat maka ini akan menjadi penembus dosa ya. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa Uh, dosa-dosa uh, kecil yang kita lakukan dan tidak mungkin kita luput dari dosa sebagai manusia biasa ya. Banyak hal yang kita lakukan dan itu ternyata adalah uh, pelanggaran syariat ya dan itu ternyata adalah perbuatan dosa yang bisa menumpuk memperberat amal keburukan kita di hari kiamat kelak dan dengan sholat Jumat yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa tersebut ya dan Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufik kepada kita untuk uh, kita berjauhan dengan uh, maksiat-maksiat, dosa-dosa besar ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya <clears throat> keutamaan dari salat Jumat ini sangat besar sekali ya. Taib hadis yang ke-140 dari bab ini bab tentang salat Jumat ya. عن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridai beliau beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia beliau uh, wafat di tahun ke-91 Hijriah dan beliau dikategorikan sebagai sahabat Nabi yang paling Uh, terakhir wafat di kota Madinah ya. Beliau wafat di tahun 91 Hijriah di umur beliau yang ke-100 Masya Allah ya umur yang panjang ya. dan Allah berkahi dalam umurnya ya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> muliakan dengan derajat sahabat ya ini satu hal yang menjadi kebanggaan ya dan kita tentunya ya, berharap juga Allah berikan umur yang panjang dan Allah juga jadikan dalam umur tersebut keberkahan dan kita melakukan ketaatan ya ya ah, orang yang baik ya sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya saleh amalnya baik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya, untuk menegakkan salat. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu. Kemudian beliau bertakbir dan manusia di belakang beliau ikut bertakbir. Wa huwa 'alal minbar sementara beliau berada di atas mimbar. Thumma rafa'a fa nazala al-qahqara. Kemudian Rasulullah mengangkat ya. Dia bangun dan kemudian uh, kembali turun hatta sajada fi aslil mimbar sampai Rasulullah melakukan sujud ya. Thumma ada kemudian kembali lagi hatta rafa'a min akhir salatihi sampai hatta faragha min akhir salatihi sampai selesai akhir salat beliau ya. Thumma aqbala 'alan nas kemudian beliau menghadap ke manusia kepada para sahabat ya. Faqal beliau bersabda ayyuhan nas innama sana'tu hadha litaktammu bi Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku lakukan ini agar kalian mengikutiku ya. Walita'lamu salati agar kalian tahu bagaimana salatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di dalam lafaz lain shalla 'alaiha thumma kabbara 'alaiha. Rasulullah melaksanakan salat di atas mimbar dan bertakbir di atas mimbar thumma raka'a wa 'alaiha kemudian Rasulullah pun uh, eh, ruku eh, dan juga sujud di atas mimbar fanazal al-qahra kemudian uh, Rasulullah SAW kembali uh, turun ya. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini adalah hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dan ada beberapa ya faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan Al-mas'alatul ula yang pertama adalah fihi masyru'iyyatu ittikhadhil mimbar lil jum'ah. Disyariatkannya kita menjadikan mimbar, membuat mimbar untuk salat Jumat, wal Id wal istisqa ya. Juga demikian untuk melaksanakan salat Id ya, salat hari raya Id. Dan juga demikian dengan salat istisqa ya. Salat-salat yang dilakukan dengan berjamaah maka hendaknya kita uh, di sini disyariatkan untuk uh, menggunakan mimbar. Ya khotib eh, duduk atau berdiri di atas mimbar yang dia lebih tinggi dibandingkan dengan tempat duduknya para makmum. Wa annahu yanbaghi an yakhthuba al-khatibu 'ala al-mimbar. Juga dianjurkan bagi khatib untuk berdiri uh, di atas mimbar liyadhharu amaman nas agar uh, tampak di hadapan manusia dia sedang berkhutbah uh, maka makmum jamaah yang mendengar khutbah bisa melihatnya wa yarahu para sahabat atau makmum bisa melihat khutibnya wa yakunu hadha ablaghu fil i'lam dan kondisi seperti ini ini bisa lebih uh, leluasa dalam penyampaiannya fayattakhidul muslimuna minbaran lil jum'ah maka seorang muslim atau para kaum muslimin hendaknya membuat mimbar untuk salat Jumat sawaun kana minal bina au minal khosyab apakah mimbar itu terbuat dari bangunan atau dari uh, eh, khosyab dari kayu uh, ini satu hal yang dianjurkan ya maka membuat mimbar uh, untuk salat Jumat ini adalah sunnah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ya, masalah yang bisa kita ambil nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna uluwal imam 'alal ma'mumina idza kana yasiran fa innahu la yadur. Ya. Tingginya imam dibandingkan makmum ya, tempat imam dibandingkan makmum lebih tinggi maka ini tidak mengapa ya idza kana yasiran kalau itu tidak terlalu uh, kontras artinya tidak terlalu tinggi ya. uh, maka lebih tinggi sedikit itu tidak mengapa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi salat di atas mimbar ya dan para sahabat uh, disebutkan dalam hadis ini salatnya di, di bawah mimbar tentunya di atas tanah ya di atas permukaan tanah Rasulullah salat di atas mimbar maka ini menjadi dalil kepada kita bahwasanya boleh Eh, imam itu lebih tinggi sedikit dibandingkan tempat makmum ya. Yang ketiga, fil hadis dalilun ala ta'limis salati linnas. Dalam hadis ini menjadi dalil hendak uh, dalam pembelajaran salat kepada manusia ya. Ini satu hal yang sangat penting sekali ya. Dipraktikkan salat ya di hadapan orang yang belajar ya Jangan sampai dia dalam gerakan sholat hanya menerka-nerka, ya, duduk, duduknya seperti ini, seperti ini. Ya. Ini terkadang kurang uh, bisa dipahami. Jika seandainya diberikan uh, praktek khusus ya, bahwa duduk tawaruk seperti ini, duduk iftirosh seperti ini, ya sedekap seperti ini, maka ini uh, akan jauh lebih bisa dipahami dengan praktek. Ya. Ini satu hal yang sangat sekali perlu dilakukan dalam pembelajaran solat sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada para sahabat agar para sahabat bisa meniru bagaimana solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kata Rasulullah ah, Innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati ya Aku lakukan hal ini solat di atas mimbar supaya kalian tahu gimana solatku ini kata Rasulullah ya maka demikian kita juga dalam pembelajaran salat ya kepada anak-anak ataukah orang yang baru belajar salat maka hendaknya kita berikan contoh ya, contoh yang baik dan benar dalam gerakan salat ya. Tidak dengan sekedar menerka-nerka orang yang sedang belajar ya. Orang yang belajar perlu diberikan contoh yang real bagaimana duduk iftirash, bagaimana duduk uh, tawarruk dan yang lain sebagainya ya. Kemudian masalah rabi'ah, masalah yang keempat ya uh, atau faidah yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah fil hadis dalilun ala wujud ala wujubil iqtida bir rasul sallallahu alaihi wasallam fi salati wa fi ghairiha. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita iqtida ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat maupun dalam ibadah yang lainnya ya. Kalau tidak wajib maka Rasulullah tidak akan sampaikan bahkan Rasulullah tidak akan repot-repot sholat di atas mimbar supaya para sahabat lihat ya. Namun realitanya Rasulullah sholat di atas mimbar ya. Bahkan Rasulullah sendiri yang mengatakan ke aku sholat di sini, aku melakukan hal ini li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati, supaya kalian mengikuti cara sholatku. Supaya kalian tahu bagaimana cara sholatku ya. Di sini pesan yang sangat eh, yang sangat kental yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah dalam gerakan salat kita ya dan dalam segala bentuk ibadah kita ya. Eh, bahkan Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian uh, melihat aku salat ya. Maka tidak boleh kita melakukan ritual-ritual ibadah ya. Apakah dalam salat ataukah dalam yang lainnya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ini satu hal yang sangat uh, tidak perlu dilakukan ya. Karena pada dasarnya ibadah adalah al-hurmah. Uh, tata cara dalam beribadah pada dasarnya itu haram. Kecuali sampai ada dalil yang eh, membolehkan ritual ibadah tersebut ya. Sehingga uh, dalil itu apa ya? Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah melakukan ibadah, demikianlah Rasulullah menuntunkan ibadah, maka kita baru lakukan hal itu ya. <clears throat> Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik ya. Allah sendiri yang sudah uh, mendeklarasikan bahwa Rasul adalah uh, teladan. Masa kita kemudian uh, malah justru tidak mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kemudian yang terakhir uh, atau kata Syekh Saleh Fauzan, "Fassalatu tuadda ala sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka salat itu harus ditunaikan dengan sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yuzadu fiha wala yunqas tidak boleh ditambah dan tidak boleh ada pengurangan pengen sujudnya tiga kali ya ya karena saya semangat sujudnya tiga kali aja ini satu hal yang tidak diperkenankan ya salat subuh pengennya empat rakaat ya kenapa karena lagi semangat mumpung lagi semangat semangatnya empat rokaat ya kalau orang biasa dua rokaat saya empat rokaat ini satu hal yang tidak boleh dilakukan ya Salat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian eh, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi kita baca adalah an an harakat harokat al yasirah la tadurru salah. Bahwasannya gerakan salat yang gerakan-gerakan di dalam salat yang yang gerakan itu adalah gerakan yang yasir, yang ringan ya, bukan gerakan yang lari-lari ya. Eh, mungkin Eh, sedikit menggaru ya maka ini tidak memba tidak membatalkan salat tidak mempengaruhi salat la tadurru salat ya tidak mempengaruhi salat sebagaimana Nabi saw alaihi wasallam turun dari ya turun dari apa mimbar maka ini gerakan yang uh, ringan sehingga tidak membatalkan salat ya bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, memposisikan Abdullah bin Abbas di tempat yang lebih tepat ya ketika Abdullah bin Abbas uh, ikut jamaah kepada Rasulullah di di sebelah kiri ya kemudian Rasulullah putarkan ke sebelah kanan ini adalah bagian daripada gerakan ya yang di luar sholat tentunya dan ini diperbolehkan kalau itu adalah gerakan yang ringan ya uh, gerakan yang tidak tidak ya gerakan yang tidak memerlukan uh, aktivitas yang banyak ya ini diperbolehkan saja dan tidak mempengaruhi keabsahan sholat ya itu hadis yang ke 140 berikutnya hadis yang ke 141 <clears throat> di hadis عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Man jaa minkumul jumu'ata falyaghtasil. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang datang di antara kalian kepada salat Jumat falyaghtasil maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Kaum muslimin pendengar dia muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala min sunan yaumil jum'ah al-ightisal. Di antara sunnah hari Jumat dan sebelum berangkat adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan uh, mandi terlebih dahulu ya mandi terlebih dahulu ya. hal itu hikmahnya adalah supaya apa yang ada pada badan kita dari bau mungkin uh, kemudian lengketnya keringat ya uh, ini bisa hilang ya ini bisa hilang kotoran-kotoran yang nempel di badan kita ya uh, bau yang tidak enak di badan kita kemudian kita mandi dan itu akan hilang dan ini bisa uh, kemudian uh, tidak mengganggu saudara kita teman-teman kita yang sedang sama-sama melakukan ibadah sholat Jumat ini ini salah satu kondisi yang dianjurkan adalah kita membersihkan diri sebelum kita berkumpul-kumpul dengan dengan dengan saudara-saudara uh, kita dalam rangka beribadah ya sama seperti dengan sholat eh, sholat lima waktu ya kita juga dianjurkan untuk pakai wawangian bahkan ya uh, supaya tidak mengganggu baunya uh, kita kepada teman-teman kita saudara kita yang berdiri di samping kita bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain ya sudah sudah kita bahas di hadis sebelumnya ya orang yang uh, makan uh, orang yang makan uh, bawang ya orang yang makan bawang hendaknya dia menghindari tempat sholatku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, menunjukkan bahwa kita sholat berjamaah itu harusnya dalam kondisi yang bersih harum ya paling tidak tidak mengganggu saudara kita yang di samping kita karena baunya itu ya, karena bau badankah atau hal yang lainnya ya dan hukum dari mandi di hari Jumat sebelum Jumat ini adalah sunnah ya, sunnah muakkadah sunnah yang sangat dianjurkan ya bahkan sebagian para ulama ada yang mewajibkan ya wa ba'dul ulama yara annahu wajib kata Syekh Saleh Fauzan sebagian ulama bahkan ada yang menganggap salat Jumat eh, mandi untuk salat Jumat itu hukumnya wajib berdasarkan hadis Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap yang dewasa, bagi setiap orang dewasa. Adapun jumhur bahwa uh, mayoritas para ulama mengatakan bahwa uh, apa, mandi untuk sholat Jumat ini hukumnya sunnah dianjurkan tidak sampai kepada tahap wajib ya. Sebagaimana hadis yang lain yang menguatkan uh, pendapat ini Rasulullah bersabda man tawaddaa yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ightasala fa huwa afdal. Barang siapa yang dia hanya wudu saja ketika mau sholat Jumat, maka itu boleh-boleh saja ya. Wa man ightasala fa huwa afdal dan barang siapa yang mandi sebelum Jumat maka itu lebih afdal, lebih utama ya. Sehingga hadis ini menerangkan kepada kita uh, mandi sebelum sholat Jumat ini uh, sunnah tidak sampai kepada tahap wajib sekalipun ya uh, jangan sampai kita kemudian luput dari kebaikan karena meninggalkan ibadah sunnah ya apalagi hikmah-hikmah juga dia balik itu sangat banyak sekali kita bisa mengkondisikan badan kita fresh seger ya dalam kondisi ibadahnya kemudian saudara kita nggak terganggu juga ya bisa lebih khusyuk ya ini satu hal yang sangat sekali baik kita lakukannya. Taib kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan uh, mandi tersebut dianggap sebagai mandi di hari Jumat ya? Maka kalau dia mandinya setelah fajar maka dia boleh uh, dianggap mandi itu sebelum Jumat ya. Kalau dia seandainya mandi mungkin sebelum sholat subuh ya, belum waktu azan, belum waktu fajar, maka nanti sebelum Jumatan itu uh, harus mandi lagi, harus mandi lagi. disunahkan untuk mandi lagi. Uh, sebagian yang mewajibkan berarti wajib untuk mandi uh, karena dia tadi mandinya sebelum fajar. Adapun kalau setelah fajar maka sudah dianggap sebagai sol, uh, mandi sebelum sholat Jumat ya sekalipun ya lebih afdalnya mandinya uh, ketika mau berangkat sholat Jumat karena ini hikmahnya bisa uh, hikmahnya bisa lebih terpenuhi ya yaitu membersihkan badan karena kalau mandi di pagi hari kemudian nggak mandi lagi Eh, terkadang uh, bagi sebagian orang ini kurang uh, membersihkan dirinya atau bahkan mungkin sudah mulai pudar kebersihan atau kewangian dari badannya kalau seandainya dia mandinya cukup di pagi hari saja ya. Dan juga orang yang mandi setelah sholat Jumat maka ini juga tidak dianggap sebagai melakukan uh, sunnah ini. Yang penting kan hari Jumat ya. Ya, itu mandi biasa silahkan. Tapi Eh, adapun untuk mendapatkan nilai mustahab eh, mandi sebelum sholat Jumat maka ini tidak mendapatkan eh, karena dia mandinya setelah sholat Jumat ya. Sebagaimana beliau katakan wa fil hadis dalil ala anna al-ightisal yakunu qabla salatil Jum'ah inda dhihabi ilaih. Bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita mandi sebelum mandi salat Jumat itu dilakukan sebelum salat sebelumnya, bukan setelah sholatnya bukan sorenya tapi memang sebelum sholatnya dan itu dimulai setelah fajar setelah terbitnya fajar yaitu uh, masuknya sholat subuh ya tapi kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin kiranya ini yang kita pelajari di kesempatan ini akan kita lanjutkan di 142, 143 dan seterusnya di babul Jumu'ah ya, bab yang sama di pertemuan depan insyaallah ya.